Agama akhlak, agama adab. Mengajarkan kepada pemeluknya akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, ada pun samiyah, etika yang sangat tinggi dan melarang para pemeluknya dari berbagai macam bentuk akhlak yang tercela. Sehingga muslimin dihimbau, diharapkan, diperintahkan menjadi sosok muslim yang beretika muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang jauh dari perangai-perangai buruk. Masyur muslimin rahimahumullah Ada sebuah perangai yang sangat dikecam dalam Islam, diharamkan dalam Islam, dilarang kaum muslim bersifat dengannya. Sebuah perangai yang dinisbahkan kepada iblis la'anahullah syaitan la'anahullah dikatakan sebagai sifatun iblisiyah sifatun syaitaniyah khulukun syaitani dikatakan iblislah orang pertama yang berhias dengannya berakhlak dengannya berperangai dengannya dan segala sesuatu yang dinisbahkan kepada iblis diharamkan dalam Islam yaitu perangai at-takabbur perangai merasa besar di hadapan orang lain merasa besar dengan apa yang dia miliki yang dia punya merasa besar dengan yang dia anggap sebuah kesempurnaan bagi dirinya kelebihan bagi dirinya merasa besar di hadapan orang lain. Yang lain dianggap kecil. At-tarafu' merasa tinggi di hadapan orang lain dengan apa yang dia punya yang dia miliki dengan keutamaan kesempurnaan kelebihan yang ada pada diri; orang lain dianggap rendah dianggap hina tidak berguna tidak selevel dengan dirinya at-takabbur wa sifatun syaitaniyah sifatun iblisiyah dikarenakan dialah makhluk pertama yang sombong makhluk pertama yang congkak makhluk pertama yang angkuh bahkan kesombongan dia kesombongan yang paling mengerikan sombong di hadapan Allah Jalla wa'ala sombong tidak mau melaksanakan perintah langsung dari Allah Jalla wa'ala ketika Allah Jalla wa'ala menciptakan Nabi Allah Adam Allah Jalla wa'ala memerintahkan semua ahlu sama menciptakan memerintahkan para malaikat memerintahkan iblis di antaranya untuk sujud penghormatan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam para malaikat bersujud kecuali iblis menegaskan alasan dia aba wastakbar wa kana minal iblis enggan tidak mau melaksanakan perintah Allah Jalla wa ala wastakbara dia congkak dia angkuh dia sombong dia merasa besar takabur wakil dan minal maka dia pun termasuk orang-orang kafir sehingga dikatakan sebagai sifat iblis sekaligus menegaskan di antara asbab kufur sebab orang itu kafir takaburnya kecongkaannya kesombongannya sampai dikatakan kafir ketika langsung menolak perintah Allah Jalla wa'ala dikatakan kufur ketika ketika takaburnya ala Allah takaburnya ala Rasulullah SAW sombongnya di hadapan Allah sombongnya di hadapan Rasulullah SAW dengan makna tidak mau beriman kepada Allah Jalla wa'ala tidak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW, menolak agama Islam, takabura karena merasa besar, merasa sombong, merendahkan Islam, maka dikatakan kafir, kufur, kibr. Dia kafir dengan kekufuran yang namanya kufur iba ibaul sikbar. Kafirnya dia karena keengganan, kafirnya dia karena kesombongan. Dan ini tipe kesombongan yang paling besar, yang paling membahayakan. Al-kibr yang menuju pada kekufuran orangnya. Kalau sebelumnya muslim, murtad dengan itu semuanya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW mengecam perang ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya. Kata beliau SAW, La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di hatinya ada sebiji zarah kesombongan. Kesombongan. Mithqal dzarrah, seberat biji dzarrah Zarro itu lebih kecil daripada padi. Ringan sekali, kecil sekali. Takabur, kesombongan, keangkuhan yang sekecil itu bisa menghalangi orangnya dari surga. Sabab nggak masuk surga. Apalagi kesombongan yang dewasa lagi daripada itu. Kesombongan, kecongkaan, keangkuhan yang lebih besar daripada itu. Tentunya ancamannya semakin keras, semakin besar, semakin mengerikan. Sebagian sahabat bertanya kepada beliau SAW bahwa di antara kami, kebanyakan kami, bahkan mungkin semua kami senang ketika bajunya bagus, sandalnya bagus. Apakah termasuk kesombongan? Rasul mengatakan innallaha jamilul jamal. Allah yang maha indah, mencintai keindahan. Beliau menjelaskan ma'al kibr. Beliau mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong aku itu ialah batarul haqqi ay radduhu wa adamu qabulihi. Dia menolak kebenaran, tidak menerima al-haq ini kesombongan yang paling puncak yang paling tinggi. Dan yang kedua, waghamtun nas ai izdira'uhum wahtiqaruhum. Dia meremehkan orang lain, merecehkan orang lain, menghinakan orang lain, merendahkan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan al-kibr memiliki beberapa surah beberapa gambaran. Ba'duhu akhtar min ba'd. Sebagiannya lebih membahayakan, lebih mengerikan dibandingkan dengan yang lainnya. Yang pertama yang paling berbahaya Batarul haqqi Menolak kebenaran Telah datang kepada dia hujah Ayat Al-Quran Karim Datang kepada dia sunnah sabda Rasulullah SAW dan bimbingan-bimbingan datang kepada dia kesepakatan para ulama pemahaman salafun saleh dia tolak dia tidak mau menerimanya apapun alasannya entah dikarenakan takut buta entah dikarenakan asobia fanatisme kepada sebuah kelompok fanatisme bersorang tokoh fanatisme kesukuan kabilah atau fanatisme mazhab atau dia tolak dikarenakan merasa dirinya orang besar yang menyampaikannya orang kecil. Dia tolak dikarenakan dia merasa yang paling mulia yang menyampaikannya kurang afdal, kurang mulia. Atau dia merasa dia dari papan atas, kelas atas dalam urusan dunia duniawiyahnya, status e, sosial masyarakatnya yang menyampaikannya orang biasa, rakyat jelata, dia tolak dikarenakan itu semua atau sebagiannya atau apapun alasannya ada mutakabbir orang yang sombong orang yang angkuh orang yang congkak efeknya tergantung apa yang dia tolak bisa jadi itu merupakan riddatun anil Islam. Murtad dari Islam. Ketika dia tolak ketauhidan, yang dia tolak prinsip keimanan, yang dia tolak prinsip akidah Islam. Hal-hal yang ini dia tolak itu. Maka dikatakan murtad dari Islam karena itu. Minimalnya dia terjatuh di dalam penyimpangan-penyimpangan, jatuh dalam al-kabair, dosa-dosa besar, dikarenakan dalam al-haq. Ini yang paling berbahaya. Terjadi pada ahli syubhatul fitan. Orang-orang yang terkena syubhat dalam beragama, terkena fitnah syubhat dalam beragama. Ini mengerikan. Sisi mengerikannya dikarenakan dampak negatifnya sampai pada tingkat buta dari Islam kafir dengan itu. Yang kedua tidak merasa dia bersalah tidak merasa berdosa, tidak merasa menyimpang, merasa yakin dia benar, merasa yakin aral hak karena syubhatnya. Bahkan dia menyalahkan orang yang menyampaikan hujah. Nauzubillah. Itu kenapa iblis la'anahullah lebih mencintai al-bidah syubhat, lebih mencintai herafat penyimpangan-penyimpangan dibandingkan dengan manusia biasa karena pelakunya merasa benar, pelakunya enggak merasa berdosa sehingga susah mendapatkan taufik bertobat kepada Allah Jalla wa Sementara sahibul merasa berdosa, merasa kotor, merasa rendah, maka lebih mudah diberi taufik untuk bertobat kepadanya. Hada mutakabbir. Siapa saja yang menolak sunnah, hada mutakabbir. Siapa saja yang menolak pemahaman salaf, hada mutakabbir. Siapa saya menolak bimbingan al-haq ada mutakabbir. Ada lagi yang kedua. Biasanya berkaitan dengan yang pertama. Tapi ada kalanya berkaitan dengan bab muamalah. Yaitu ghamdun Tunas merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, meremehkan orang lain, menganggap orang lain kecil di hadapan dia, remeh di hadapan dia, tidak level dengan dia. Ini dalam beberapa kesempatan digandingkan dengan poin yang pertama. Ketika seseorang itu menolak kebenaran, al-haq yang disampaikan oleh seseorang, seringkali ada poin yang kedua ini. Dia melecehkan orang yang membawa kebenaran tadi. Dianggap orang yang lemah, orang yang orang yang rendah, orang yang hina, orang yang statusnya rendah, orang yang kiri, orang yang miskin, orang yang dipandang demikian dan demikian. Terjatuh pada dua model takabur sekaligus. Dia tolak al-haq dikarenakan meremehkan yang membawa al-haq. Dia menolak sunnah dikarenakan meremehkan merendahkan suatu sunnah. Itu sudah jadi. Namun gambaran yang kedua ini Barakofikum juga terjadi dengan sendirinya. Bukan pada sahibul fitnah, bukan pada sahibul syubhat, bukan pada sahibul bid'ah, bukan pada sahibul ahwa, bukan orang-orang yang menolak kebenaran. Kesombongan dan keangkuhan menimpa orang-orang yang terjangkit di penyakit syahwat hubur riasah cinta kedudukan dan posisi hubur taraful senang tinggi di hadapan orang lain hubur tekebur senang besar di hadapan orang lain hubur madu ta'zim senang disanjung dipuja dipuji diagungkan sama orang lain terjadi babnya syahwat Takabur yang semacam ini barakallahu fikum seringkalinya bergandengan dengan al-ujub nafsi. Al-i'jab nafsi, Merasa bangga dengan kondisi dirinya, takjub dengan keadaan dirinya. Dijelaskan oleh para ulama, takabur ini, angkuh ini bisa menimpa siapa saja yang merasa memiliki kelebihan. Yang merasa dirinya tinggi, apapun bisa disombongkan, diangkuhkan. Orang bisa sombong dengan harta yang dia miliki. Orang sombong dengan pakaian yang dia kenakan. Sombong dengan kendaraan yang dia pakai. Dia sombong dengan apa yang dia makan, yang dia minum. Dia sombong dengan rumah yang dia miliki. Dia sombong dengan pekerjaan yang dia punya. Dia sombong dengan rupa yang ada pada dirinya, merasa rupawan. Semuanya bisa menjadikan orang itu angkuh, sombong dan merendahkan orang lain dalam poin-poin tadi. Yang kaya merendahkan yang miskin, yang tampan yang ganteng merendahkan yang buruk rupa, yang cantik merendahkan yang gak cantik. Yang punya mobil yang mewah merendahkan yang punya mobil yang punya kendaraan. Yang punya baju yang indah merendahkan yang bajunya biasa yang lusuh makanya cuma cantik. Orang yang memiliki ilmu merendahkan sombong dengan orang yang jahil. Semuanya bisa. Itu sisi bahayanya. Apapun bisa disombongkan. Apapun bisa dijadikan sebagai pemicu sebab dia sombong, dia angkuh. Meskipun dia bukan orang yang paling dalam poin ini masih banyak orang yang di atasnya lagi tapi ada yang di bawahnya bisa sombong bisa angkuh bisa putih. yang lebih mengerikan lagi sombongnya dalam perkara-perkara yang mungkar ini lebih jelek lagi kesombongan berdatnya sifat yang sangat rendah yang sangat hina sifat syaitaniyah Iblisiah lebih kecil lagi ketika dia sombong dengan hal-hal yang mungkar dan itu ada real di tengah-tengah masyarakat kita. naudzubillah Sombong dengan kemaksiatannya, sombong dengan dosanya, sombong dengan kefasikannya, sombong dengan kezaliman dia. Dalam banyak hal. Sombong dia. Ini lebih mengerikan lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Parahnya lagi sombong dengan kebid'ahannya, dengan penyimpangan-penyimpangannya, sombong dengan kesyirikannya, sombong dengan kekufuran-kekufuran dia, memandang yang lainnya remeh, rendah dan segala macamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lebih khabith, lebih busuk, lebih rendah, lebih hina orang yang semacam ini. Dan itu semuanya ada di tengah-tengah hamba Allah Jalla wa'ala. Dan semuanya diancam dengan keras la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr tidak bakal masuk surga seseorang yang di hatinya ada sebiji zarah seberat zarah kesombongan apalagi keangkuhan dan kesombongan yang lebih daripada itu Nauzubillahi min dzalik aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wa astaghfiru innahu huwal ghafur الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Masyarul muslimin rahimakumullah hal yang sangat penting ditanbih diingatkan terutama bagi orang-orang yang punya komitmen dalam mengkaji agama Allah Jalla wa ala tulabul ilm yang punya komitmen untuk menjalankan, mengamalkan bimbingan Islam dan kehidupan dia sehari-hari. Orang-orang yang berjuang untuk beramal saleh, bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, menjauhi berbagai macam larangan agama. Sosok yang sudah mencapai tingkatan yang lumayan dalam ubudiahnya, dalam ketakwaannya. Sebagai orang yang berjuang untuk saleh, bertakwa, ahlu ibadah, ahlu salat, ahlu takwa, Penting tadi, jangan sampai terjangkiti penyakit kesombongan dengan apa yang dia punya. Memandang masyarakatnya, masyarakat yang rendah, masyarakat yang hina, memandang tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemungkaran, bahkan penuh dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, bahkan berbagai macam praktek kesyirikan kekufuran dia saksikan tengah-tengah masyarakatnya benar itu kondisi yang miris yang perlu dirubah perlu semangat untuk dakwah Allah semangat untuk amar nahi mungkar semangat untuk menyebarkan ilmu tengah-tengah masyarakat tapi hati-hati Jangan sampai terjadi penyakit aku dan sombong dalam bab ini memandang masyarakat sangat rendah, lalu dia merasa mereka semua telah binasa. Ucapan itu dia sampaikan takabur wa tarfu'a, karena kesombongan yang ada pada dirinya, merasa tinggi yang ada pada dirinya, merasa ujur dengan apa yang dia punya, merendahkan, menghinakan masyarakat. Di suatu dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan sabdanya, "Man qala halakan nas fahuwa ahlakuhu. Para sosial mengatakan orang telah binasa, masyarakat telah binasa, umat telah binasa, halak. Binasa mereka. Terus mengatakan fahuwa ahlakuhum, maka dia yang paling binasa di antara mereka. Disebutkan dalam usaha dari para ulama, ucapan ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia mengucapkan kata-kata itu karena takabur, sikap sombong, sikap angkuh, merasa unjuk dengan apa yang ada pada dirinya. Dia merasa berilmu, merasa soleh, merasa bertakwa, merasa di atas sunnah dengan sombong, dengan angkuh. Dia mengatakan semua telah binasa. Masyarakat telah binasa, umat telah binasa, mereka semua telah menyimpang, telah sesat. Takabur. Ini yang tercela ini yang dibawa dalam hadis, fawa ahlakuhum ketahuilah dia yang paling binasa dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, dengan ujungnya. Dia paling binasa jika yang merendahkan masyarakatnya, menghinakan masyarakat. Hati-hati. Sering muncul di benak di hati para tulabul ilmu, para mutamasikin di sunnah, para ahli ibadah, ahlus sunnah Ihtimal yang kedua disebutkan oleh para ulama dia mengatakan demikian dikarenakan menjelaskan kondisi real masyarakatnya dan dia merasa sedih dengan itu. Sedih dengan keadaan masyarakatnya, berjuang, berusaha, dia mengerahkan kemampuannya untuk menyampaikan ilmu kepada mereka dengan penuh keikhlasan, mendakwai mereka dengan penuh keikhlasan, memperbaiki mereka dengan penuh ketulusan, berjuang berdoa mereka lebih baik keadaannya menjadi semakin baik ke depannya mengerti ilmu mengerti sunnah menjadi masyarakat yang beribadah hadza yajuz diperbolehkan dan itu yang sangat dianjurkan baru Masyarakat muslimin rahimakumullah dampak negatif kesombongan itu sangat banyak sanksi langsung secara sosial, dampak negatif langsung dalam kehidupan kesehariannya. Orang-orang membenci dia. Yubghidhu, yubghidhu nas wa yakrahuna. Orang akan benci pada dia. Orang akan tidak suka dengan dia. Orang akan menjauh dari dirinya. dengan takabur akhlak yang begitu jelek, akhlak yang begitu menyakitkan orang lain. Dengan takabur dia menghinakan orang, dia merendahkan orang, dia menginjak-injak kehormatan orang. Secara refleks itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh masyarakat. Dan secara syar'i pula Allah Jalla wa Ala tidak mencintai, tidak menyukai hamba yang seperti ini. Inna Allah alaihi yuhibbu kulla fakhur. Allah tak suka dengan hamba yang cokak yang berbangga dengan kelebihan yang dia miliki, ujub, takabur, dengan yang dia punya. Allah tak suka. Ketika engkau mencintainya, maka semua hamba-hamba Allah akan diberi ilham. Lalu akan mencintai dia, akan membenci dia. Tidak suka dengan keadaan ini. Itu langsung sanksi sosial terhadap tengah masyarakatnya. Maka jangan salahkan siapapun ketika seseorang itu congkak, angkuh, sombong dalam urusan muamalahnya, interaksinya Ketika dia dijauhi semua orang, tinggalkan semua orang, dianggap jelek oleh semua orang, serahkan diri sendiri. Dampak yang lebih mengerikan adalah orang pada dunia dia, pada keagamaan dia, jatuh dalam dosa, dalam kemaksiatan, dalam kefasikan. Bahkan kalau sampai dikatakan batalul hak, menolak kebenaran, jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan bahkan puncaknya bisa jatuh dalam riddah dari Islam, murtad dalam dari Islam. Dampak yang mengerikan lagi di kiamah nanti dia tidak akan masuk ke dalam surga, dilarang masuk surga, diancam dengan neraka. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sedikit teror kesombongan. Maka Allah muslimin Allah tawau, hendaknya sebuah bertawau sifat yang sangat diajukan dalam Islam rendah hati apapun yang ada pada kita kelebihan yang ada pada kita disyukuri itu sebenarnya minallah jalla wa ala semata tawadhu rendah hati di hadapan semua orang jangan takabur ini yang diajukan dalam Islam akan terangkat martabat seseorang dengan tawadhunya dan akan hancur kehormatan orang dengan takaburnya Rasul mengatakan dalam hadis eh, tidak seorang pun yang berawal lillahi tabaraka wa ta'ala mereka akan jalalakan mengapa badannya dia ma al ahad billah illa rafa'ahu Allah tabaraka wa ta'ala kecuali kalau tawadhu Allah akan angkat martabatnya dia tawadhu lillahi tabaraka wa ta'ala tunduk patuh kepada Allah Jalla tunduk patuh kepada Rasulullah SAW tunduk patuh kepada al-haq dan dia rendah hati di hadapan masyarakatnya di hadapan para ikhwah-ikhwahnya para sahabatnya, netolanya, dan orang lain baru dengan tawadhu Oh, akan terjaga dengan takabur Oh, akan hancur dengan takabur para akan binasa dunia akhirat dengan tawadhu dia akan selamat dunia akhirat semoga Allah Jalla alam menghindarkan kita semua dari sikap takabur ini menghilangkannya dari hati kita dan menganggap kita semua sikap tawadhu kepada Allah haq kepada hamba Allah Jalla alam, meraih kebahagiaan dengan tawadhu terhindar dari neraka Allah amin ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin استووا استقيموا tarasu sudul khalal